bulan puasa itu zakat fitrah, eh, zakat fitri. Ya, zakat fitri. E, bedanya ya, tentunya zakat fitri tidak ada nisab, tidak ada haul. Ya, dan zakat fitri itu khusus peng, apa namanya e, penyalurannya kepada fakir miskin. Padahal zakat mal ini lebih luas. Ya, di, di apa namanya disalurkan kepada 8 jenis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Nah, itu beda bedanya antara zakat fitri dengan zakat mal. Zakat mal harus ada amil. Zakat fitri tidak harus ada amil di situ. Dan zakat fitri itu berkaitan dengan bulan Ramadan yang ditunaikan setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun zakat fitrah itu berkaitan dengan haul dan nisab. Jadi itu beda. Allah Allah. sudah mampu untuk berangkat haji tapi belum dapat jatah keberangkatan bagaimana ya nunggulah setor dulu itu artinya ada niat kan begitu ya nah, tapi nggak nyetar-nyetar kapan dapat jatahnya nggak nyetar-nyetar kapan dapat jatahnya nah, kan yang begini kapan dapat nomor polisinya? kalau nggak kalau nggak nyetor kan begitu Allah Allah. Bagaimana acara-acara yang dilakukan di dalam masjid di masjid dalam acara pelepasan jemaah haji. Ini nggak ada sunnahnya ya Fadilidin. Ya, acara-acara pelepasan begini tidak ada sunnahnya. Bahkan coba lihat ya, yang namanya setan bagaimana menyeret manusia. Awal-awalnya cuma marhabanan. Ya, tepung tawar marhabanan. Nah, eh, ya, terakhir terakhir ada keyboardan juga, ada keyboardnya juga. Awal awalnya lagu-lagu Islami katanya, terakhir dangdut juga ya <laughs> Itulah setan. Ya, itu tidak ada sekarang ini kan begitu ya. Acara-acara apa namanya pelepasan jemaah haji atau keberangkatan jemaah haji, ya itu kan awalnya marhaban, kemudian apa kebun tawar itu juga nggak ada benarnya mulailah ada yang ngundang keyboard kan gitu ya awal awalnya lagu-lagu islami nasib-nasib nah, terakhir dangdut gitu Bolehkah kita membayar nazar memberikan makan fakir miskin dengan eh, daging kurban? Tidak. Nazar kurban eh, apa, eh, kurban ifanisidin tidak dinazarkan. Ya. Tidak ada orang aku nazar kurban, tidak ada. Ya, karena sebagian ulama berapa berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu. Jadi tidak perlu dinazarkan. Jika dia sudah mampu wajib kan begitu. Ya, tidak perlu dia nazarkan. Karena nadarnya nadar juga kalau sudah mampu dia wajib. Nah itu menurut pendapat ulama yang rajin dalam masalah ini. Walaupun jumhur berpendapat sunnah muakkadah. Ya, Allah mengatakan fasol li rabbika wan wanhar. Dan kalau dia bernadar memberi makan fakir miskin, ia beri makan fakir miskin dan sembelih korban. Harus dibedakan antara menunaikan nadar dengan melaksanakan korban. Tidak boleh dia gabungkan, dia satukan. Karena ini sekalianlah nadar begitu. Tidak boleh. Ya. Kapan hari raya Idul Adha? Tanggal 20, ya. Tanggal 20 kan? Kapan jatuhnya puasa Arafah tanggal 19? Itu sudah ada fatwa MUI. Baca di koran kalau nggak percaya. Iya. Fatwa dari Depak dari ini dari dari pemerintah resmi dia buat di situ penetapan ya kan waspada masalah ya saya membaca waspada kemarin ada di situ iya ada yang baca? Ada yang baca? Nah, ada. Nah, berarti benar. Saya nggak salah baca berarti. Bukan pada tahun lalu berarti. Kita salah saya baca, salah baca pula kan? Waspada tahun lalu. Jadi menurut ketetapan pemerintah yang resmi, ya mereka menetapkan tanggal 20 Desember dan puasanya dia sebutkan juga di situ ya, bagi yang ya disebutkan juga di situ puasanya tanggal 19. Nah, itu yang resmi dari pemerintah kita. Nah, satu perkara yang perlu antum ketahui bahwa pemerintah kita melakukan seperti itu bukan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Syiah di Iran. Sehingga disamakan pemerintah kita dengan pemerintah Iran. Kalau pemerintah di Iran memang sengaja mereka menyelisihi, berbeda. Nah itu pemerintahan di Iran sana. Nah pemerintahan kita kan bukan pemerintahan Syiah. Ya, mereka menetapkannya berdasarkan apa? Hisab ru'yah kata mereka. Karena tanggal 9 Desember tidak ada satu orang pun yang melihat hilal. Begitu di koran tertulis begitu pengakuan mereka. Ya kita terima zahir dari perkataan mereka karena itu tugas mereka. Mereka telah melaksanakan kewajibannya. Selesai masalahnya. Ikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita secara resmi, Ikhwanifiddin. Nah itu diumumkan di di mana? Di media massa yang sifatnya umum ya. Nah demikian. Mas apa namanya? E, di media massa. Nah demikian ya. Jadi itu ya merupakan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya yang redaksinya sama seperti ini Ikhwan ya. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan kepada ya apa namanya e, kita ya cukup antum ikuti ya apa namanya kaum muslimin di Indonesia demikian karena antum sekarang tinggal di mana Indonesia antum tinggal di mana Indonesia KTP-nya apa di Indonesia kan begitu antum bukan KTP Saudi antum ada di sini orang Saudi di sini harus ikut sini kan begitu itu orang Saudi yang di sini kan begitu karena negara kita punya daulat. Tahu daulat? Ya, punya daulat, punya kekuasaan. Dia berkuasa di sini. Ya, bukan Raja Abdullah yang berkuasa di sini, kan begitu ya? Nah. Dalam melaksanakan sholat yang Jahar, maksudnya apa ini? Jahar ya. Maghrib bisa subuh. Apakah mau bila membaca Fatihah sampai sholat selesai? Ya kan ini mengenai membaca surat Fatihah di belakang imam ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan khilaf ini qadim, sudah sudah ada sejak lama. Bahkan para sahabat sendiri berselisih pendapat dalam bab ini. Jadi ya begitulah ya sebagian berpendapat wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, baik jahar maupun sir. Sebagian mengatakan tidak wajib pada surat-surat jahar. Wajibnya adalah asima atau istima, mendengarkan bacaan imam. Dan wajib pada saat-saat sir, yaitu imam melirikkan bacaannya. Wallahu a'lam. Nah itu pendapat madhahib para para ulama dan para imam di dalam masalah ini. Silahkan antum ya kalau saya kalau tanya pendapat ya mana yang lebih roji, Wallahu alam jumhur memang lebih banyak berpendapat wajib membaca Fatihah baik sir maupun jahar. Ya, baik sir maupun jahar itu jumhur. Ya jumhur ya lebih condong kepada pendapat itu. Nah, kalau antum mau ikut jumhur silakan. pertanyaan yang semakna dan senada kita tidak perlu eh, sudah cukup dengan jawaban apa yang telah kita tuliskan tadi. E, mengapa dikatakan bahwa Nabi Nuh Rasul pertama bukan iblis atau Adam? Yaitu atas dalil ya dari hadis Nabi, yaitu ketika e, manusia berada pada kesulitan di padang mahsyar, ya maka mereka mendatangi Adam lalu berkata, Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama. Allah ciptakan engkau dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Ya, kemudian mereka mendatangi Nuh. Lalu mereka berkata, Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang per pertama. Rasul yang pertama. Jadi itu adalah dalil. Ya, dan Nabi Nuh tidak mengingkari perkataan mereka. Ya, dan para manusia ketika itu menyebutkan keutamaan-keutamaan dari para nabi. Ya, demikian. Ya, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama karena beliau yang pertama kali diutus Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akidah tauhid yang sudah terkotori dengan syirik pada zaman beliau. Yang sebelumnya itu tidak ada. Belum ada muncul dosa syirik pada masa-masa sebelumnya. Nah, ketika muncul dosa syirik, maka Allah pun menurunkan risalah yang pertama, risalah seruan untuk kembali kepada tauhid. Nah, itulah risalah pertama. Dan juga merupakan inti dari risalah setiap nabi sampai yang terakhir, yaitu apa? Pembersihan akidah dari noda-noda syirik. Itu inti agama yang dibawa oleh semua nabi kepada itu. Sudah ada kebaliman terjadi pada masa-masa Nabi sebelum sebelum Nabi Nuh. Seperti apa? Ya, pembunuhan yang terjadi antara dua anak Adam ya. Ya, dua anak Adam yang membunuh salah seorang anak Adam yang membunuh saudaranya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Namun untuk kejahatan ini Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabi untuk meluruskannya. Tidak menurunkan satu orang nabi pun untuk meluruskan kejahatan ini. Tapi ketika terjadi syirik, Allah langsung menurunkan seorang rasul untuk apa? Untuk meluruskan akidah manusia. Bolehkah menyerahkan zakat langsung kepada yang berhak? Boleh. Tapi lebih bagus. Kita kan sudah mengatakan tadi lebih bagus ya menyerahkannya kepada amil resmi. Wallahu a'lam. Bolehkah menceritakan ibadah haji yang dilakukannya kepada orang banyak? Ya, bercerita di sini ada dia tujuannya. Tujuannya untuk memotivasi manusia itu boleh. Tapi tujuannya untuk berbangga-bangga dan riak sum'ah itu tidak dibolehkan. Karena itu dapat menggugurkan pahala-pahala hajinya. Mana yang lebih wajib, nikah atau nih haji? nikah terbagi dua. nikah terbagi dua. Satu nikah biaya besar, nikah biaya ringan. Nah, itu Kalau nikah biari kan antum bisa nikah haji, kan gitu ya, bisa nih haji, bisa nikah. Nah, tapi kalau antum punya ambisi besar nikah biaya besar, ya, ya terlalu besar apanya? Eh, kriteria uh, yang ingin di ya, kalau gitu ceritanya antum payah menggabungkan antara kedua ini. Jadi sebenarnya tidak bertabrak, tidak bertabrakan itu, tapi antum saja mentabrakkannya begitu. Kenapa? Karena terlalu besar kali. Nafsu besar tenaga maunya potensi 9 potensi 9 biayanya 10 juta atau 20 juta pilih yang biaya ringan yang penting kan nikahnya kan begitu <laughs> ya tapi kalau terlalu besar ya seleranya lah ini lah ya lah terlalu besar seleranya ya biaya, besar juga biayanya kosnya juga besar itu untuk nikah paham jadi biaya nikah itu sebenarnya Nabi mengatakan bahwa untuk walimah saja, aulim walau bi bisa walimah lah walaupun memotong seekor kambing. Nabi walimah mahar eh, apa namanya iltamis walau khataman min hadir Cari mahar itu walaupun ya izin sih, Jadi nikah juga macam-macam, ada nikah biaya besar. Kalau gitu ya itu nggak bisa nih haji kan gitu. Jadi antum bisa gabungkan antara keduanya itu. Nggak, nggak, nggak akan sering bertabrakan. Kecuali antum seleranya besar dan itu kesalahan dari antum sendiri. Kalau tidak mampu sesuaikan dengan, sesuaikan dengan kemampuan kan begitu. <laughs> Jangan terlalu banyak menghayal kan begitu ya. Mau yang begini begini ya datang ke bapaknya, bapaknya mengatakan NT punya 20 juta, kan. wah soalnya Haji ini, <laughs> terserahlah katanya. Nah, terakhir apa? Korban hajinya kan begitu ya, gara-gara nikah. Pilih yang biaya kecil satu juta selesai kan begitu. Ya di bawah satu juta juga ada, <laughs> ada ya Nah, begitu Ivan Jadi jangan dipertentangkan. Sebenarnya kita punya jalan keluar, tapi banyak manusia itu menyulitkan diri sendiri. Ya, bagaimana hukumnya seorang melakukan bid'ah tapi dia tidak mengetahui itu bid'ah? Ini orang jahil bukan ini Dosa tetap dosa. Ya minimal dosa dia ya melalaikan menuntut ilmu. Ya, tapi kalau dia taubat, ya at-taubah yaitu ma qablahu. Taubat akan me, apa? menghilangkan apa-apa yang ada sebelum sebelumnya itu kalau dia sempat taubat kalau tidak sempat taubat dia buat bid'ah sampai akhir hayatnya ya juga dia dapat dong walaupun dia jahil kalau dia sempat taubat alhamdulillah itulah nikmat taubat itu tapi kalau nggak sempat taubat bagaimana ya dia tetap dapat dosa dari perbuatan yang dilakukannya Mana yang lebih baik berkorban dengan memberi seekor kambing sendiri dengan kita berkongsi tujuh orang dengan seekor lembu. Allah alam. Dua-duanya boleh ya. Mana yang mana yang lebih baik karena nggak tahu, nggak ada nafsu yang tahu. Kapankah berpuasa Arafah ini Idul Adha Saudi dan Indonesia berbeda. Berbeda memang. Hah? Iya, berbeda. Apakah daging korban boleh diperjualbelikan? Tidak boleh, kondisi. Daging korban tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana zakatnya orang yang punya ladang sawit yang luas? <laughs> Ada yang menyala dalam di sini. Ya, itu di sini ada madahi para ulama. Ya, ada yang mengatakan membatasi zakat itu hanya pada uh, empat ya jenis. Ini pendapat Zahiriyah, Ibnu Hazm dan pendapat yang diikuti oleh Al Albani dan murid-muridnya. Sebagian dari muridnya mungkin ya. Dan adapun jumhur ulama mengatakan ya, bahwa bisa dikiaskan dari situ beberapa hal yang semisal dengannya ya seperti zakat forma sama dengan zakat apa namanya sawit ya karena kesamaan antara keduanya Allahu a'lam Apakah ada nafsnya tentang menjalankan salat ketika hujan deras? Ya ketika hujan ada nafsnya ya, boleh menjamak salat ketika hujan. Apabila imam memandangnya perlu untuk menjamak, boleh dia menjamak. banyak pertanyaan tentang puasa Arafah dan hari raya hari raya Idul Adha. Tadi kan sudah kita jelaskan. Banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Ya, ada berapa lembar tadi saya lewatkan ya. Tanyanya itu semua. Nah ini lagi. Ya Ivan kan sudah dijelaskan. Ya, ya penjelasannya sudah cukup sekali saja. Ya bahwa kewajiban kita di Indonesia adalah mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya. Nah, benar mereka maupun salah. Ya. Nah, ini dia. Nah, tidak ada kewajiban selain itu. Tanggal lah. Nah, demikian saja Ibn Yudin. Ini ada pertanyaan satu lembar ini. <laughs> Saya tidak bisa jawab sekarang, nantilah dibaca dulu di rumah. Ya, ini masalah apa? Bila juga. Nah, demikian saja Ibn Fidin saja kita pada hari ini. Ya, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa Jangan lupa ada tanggal 20 puasa Ramadan. Nah, pada diri dulu. Jadi ada pengumuman kita untuk seorang kalau ini bagi Ya, eh, mungkin